dunia sesuatu yang tidak bisa kita lepas darinya kita butuh kepada dunia untuk akhirat kita kita butuh kepada dunia untuk ibadah kita kita butuh kepada dunia untuk belajar kita sehingga dikatakan juga oleh Imam Syafi'i sitatun yakhilan tanalul imma illa bisitatin saumbika an tafsiliha bibayani zakaun wa hirsun wa bulghatun. Bulha ini biaya. Jadi harus ada biaya, harus ada modal untuk mencari ilmu pun butuh dunia, untuk ibadah butuh dunia. Ya, tapi dunia sekedar membantu kita untuk akhirat kita. Membantu kita mengingat Allah, membantu kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, membantu kita untuk memenuhi ladang akhirat kita. Dengan dunia kita bisa istighna aninas. Dengan dunia kita tidak butuh kepada manusia. Kita tidak butuh kepada apa yang di tangan mereka. Dan dengan itu seorang menjadi mulia. Kalau seorang butuh kepada orang lain, maka dia akan terhina. Dan itu bukan sifat salafus saleh. Sifat salafus saleh la yarju wa la yahtad ila ghairihi innama yahtaju wa innama yatlubun ilallah subhanahu wa ta'ala halaklah ala salih mereka tidak mau meminta, tidak mau berharap, tidak mau meminta dan mengharap apa yang di tangan mereka daripada harta mereka hanya mengharapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka hanya meminta kepada Allah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ya alik qulubana billah selalu dihadirkan di hati kita bahwasanya segala kebaikan mau itu dunia ataupun kebaikan akhirat semua di tangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak butuh kepada manusia kita tidak butuh kepada apa yang di tangan mereka karena mereka pun mendapatkan dunia mereka pun dari mereka dari siapa dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi mereka Allah yang menggerakkan hati mereka untuk ini dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan semuanya Allah, kenapa kita berharap kepada makhluk? Padahal Allah Maha Kaya, padahal Allah SWT Maha memberi. Siapapun yang mau meminta, memintalah kepada Allah. Manusia kalau diminta belum tentu memberi. Bahkan manusia kadang-kadang kalau diminta malah marah, tidak suka. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala marah jika hambanya tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, tunjukkan bahwasanya kita ini hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita butuh kepada yang lainnya. Jangan ada hati kita, ah anak mengharap ini dan itu di tangan fulan, harta fulan. Ya kalau kita betul-betul Hubungan kita dijaga baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian pikir rezeki kalian, Allah SWT yang memikirkan nantinya. Allah semuanya yang ngatur. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Allah pasti akan memberi kepada kita yang terbaik. Dan Allah bukan berarti lalai daripada kita. Allah mungkin lupa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya melihat kepada orang lain, tidak melihat kepada kita, tidak. Apalagi kalian talibul ilim, apalagi kalian qaim bil nasr ilim. Jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilim bi rizqihi." Allah SWT menjamin untuk talibul ilim birizkihi dengan rizkinya ma nah, ma'ana Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi syarah fi syarah hadal hadis mengatakan ini taisiruhu memudahkannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia kalian yang penting kalian fokus untuk ilmu dan niat kalian untuk ilmu tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala sudah dipermudah nggak usah takut suatu rizki adalah suatu yang sudah dijamin dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran wa'mur ahlaka bisalah wastafir alaiha la nas'aluka diskon perintahkan ke keluargamu untuk melaksanakan sholat sebagai simbol daripada ibadah simbol daripada ketaatan Allah SWT karena imaduddin adalah sholat wastafir alaiha dan tekunilah sabarlah dalam menjalankan solat dan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka Jangan kamu pikir rizki kalian. Jangan kamu nanti mikir nanti kalau anak sudah keluar dari pondok kerja apa? Kalau anak sudah nikah mau ngasih nafkah kepada istri dari mana? Anak nanti dapat uangnya dari mana? Rumah anak di mana? Bagaimana anda dapat tempat tinggal dan seterusnya? Nah, syekh Basit itu adalah sesuatu yang sangat mudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa secepat mungkin menjadikan orang yang miskin jadi kaya raya. Dan bisa juga sebaliknya yang kaya raya mendadak langsung menjadi miskin. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita yakin segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengharap kepada makhluk Allah? Hatim Al-Asam lihatlah bagaimana tawakalnya Hati al tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpergian. Tidak meninggalkan kepada keluarganya uang hanya sedikit aja tidak cukup karena dia mau bepergian ke haji. Yahtat ila suhur. Dahulu itu butuh berbulan-bulan, perginya aja berbulan-bulan. Pulang pergi berapa bulan? Dia tinggalkan keluarganya hanya dengan uang yang sedikit. Keluarganya Masya Allah min ahli khair min ahli sholat termasuk putrinya ketika tetangganya datang kepada mereka gimana kamu ini tenang bagaimana kamu itu menerima Hatim al-Asam meninggalkan kalian tidak memberikan nafkah tidak memberikan kepada kalian uang yang banyak kok kalian rela kok kalian tenang kok kalian mau maka mereka mengatakan kepada tetangga-tetangganya Eh, kamu tahu apa ndak? Hatim al-Aswam ini orang yang memberi rizki apa orang yang memakan rizki? Ya tentunya Hatim orang yang memakan rizki. Ya sudah, berarti yang pergi hanya orang yang memakan rizki. Orang yang memberi rizki masih masih ada. Yang memberi rizki manusia itu pergi, yang memakan rizki pergi, tapi yang memberi rizki hakikatnya adalah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di saat itu juga suatu waktu ada raja yang sedang berburuk, kehabisan bekal, kehausan, mereka mencari-cari air dan mendapatkan rumahnya Hatim Al-Asom yang sedang ditinggal keluarganya. Di saat itu mereka mengetuk pintunya dan ternyata mereka menyediakan air yang dingin, segar saat itu sehingga raja itu puas meminumnya dan kemudian raja tidak membawa harta, dia lepas ikat pinggangnya, ikat pinggang raja dan diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Di saat raja ini melepas dan memberikan ikat pinggangnya, maka semua yang ikut rombongan daripada raja melepas semuanya ikat pinggangnya dan memberikan kepada dan kemudian ikat pinggang yang banyak yang mahal-mahal dijual dan mereka menjadi kaya raya dengan sebab itu.